Kan ya, tentu saja yang pertama-tama adalah hukum ya. Karena di Indonesia ini tidak ada kepastian hukum sama sekali. Nah, jadi itu yang harus nomor satu. Karena setiap rakyat atau masyarakat ini pasti akan berhubungan dengan yang namanya hukum, ya kan? Nah itu kalau setiap kali kita berhadapan dengan hukum, tidak pernah ada rakyat kecil yang terlindungi oleh hukum. Itu yang nomor satu ya. Dan yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi ini sudah sedemikian terpuruk ya. Kinerjanya sudah sedemikian habis, ambil adul gitu ya. Seolah-olah tidak ada yang memimpin dari atas ya. Jadi hanya menunggu 2014 untuk eh, RI 1. Nah, jadi rakyat hanya menunggu Jokowi untuk jadi RI 1. Gitu. Terima kasih. Pak Anton. Halo ya. Iya, silakan komentar Anda Pak Anton. Iya, itu uh, Menteri Keuangan sama Gubernur BI itu kacau itu rupiah masa terpuruk begini di India dan negara-negara lain itu memang devaluasi juga kemarin ini tapi ini udah udah naik semua udah mulai perangkat lumayan naik di Indonesia semakin terpuruk terpuruk terpuruk itu kerjanya Agus Partowardoyo sama uh, sama Menteri Keuangan yang baru gimana itu kayaknya udah lemes banget gak ada nggak bisa ber, apa, bertahan gitu loh nggak bisa mengupayakan gimana yang terbaik untuk rupiah kita oke terima kasih Pak Anton Pak Andre ya Uh, ya banyak sih yang harus dibenahi ke mas ketidakpuasan itu banyak sekali yang ya seperti saat ini uh, harga pun juga ada nggak ya, terkendali mahalnya minta ampun ya eh, kita lihat saja kita kalau mau belanja itu melihat uang tidak cukup ya harga buah-buahan juga itu benci pertanian itu aduh bukan main tingginya udah nggak terkendali ini mana menteri kita sampai kita ngebeli buah itu yang sudah eh, ya mungkin yang sudah diinapin tiga minggu baru bisa kita beli Ya, ini juga Menteri Penanggung Menteri Pertanian kita mana ini? Harga meroket semuanya. Tidak puas kita semuanya pada kerja Menteri bu. Baik. Selamat sore Pak John. Sore. Ya, silakan Pak John. Yang paling tidak memuaskan kementerian Menteri Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian tapi itu yang bisa rakyat tapi kalau SBY dia baja tidak ada tindakan apa-apa dia puas sama menterinya kita mau bilang apa lagi ya gini kan nasib rakyat sendiri di Pohongin sama pemimpinnya ya saling terus dibilang bagus-bagus akhirnya blok kayak begini siap-siap aja lah dalam semua sama SBY makasih ya Pak Amir halo silakan Pak Amir Pak Amin iya Pak Amin silakan Ah, menurut saya sih begini ya, pejabat kita tuh mementingkan diri sendiri, jadi tidak pentingkan ah, rakyat. Contoh sekarang Jokowi, galakan pembangun Jakarta. Kerjanya asal-asalan, kasar, yang penting dapat duit. Ya itulah, semua sih tergantung pemimpin uh, pegawainya, pegawai negerinya, PNS-nya. Jadi tidak memikirkan rakyat. Sekian terima kasih. Pak Lansyah, selamat sore. Iya, selamat sore Mbak. Ya. Jadi ya bilang ekonomi ini juga penting ya. Dolar sekarang juga naik terus. Kita yang dagang pusing nih. Kayak Training, pala ini, training. Terus masalah BBM kemarin juga itu menurut saya subsidi nggak perlu lah. Kebanyakan nih sekarang menteri-menteri yang saya pejabat-pejabat lainnya, saya nggak lebih pintar dari mereka tapi harusnya mereka lebih pintar dari saya kan ya apa ya subsidi dihilangkan lah jangan apa-apa atas nama rakyat bawa-bawa orang-orang yang rakyat kecil wong pilih atau apapun lah padahal ya seperti yang Pak Ahok bilang kemarin waktu ketika salah satu media itu dipindahin mau dipinterin yang bodoh malah dibilangnya hap sekarang subsidi ini atas sama rakyat terus padahal kita tahu sebenarnya subsidi nggak perlu juga nggak masalah gitu kan anggarannya bisa hemat saja bisa alokasi ke yang lain mendingan ya orang-orang itu yang rakyat rakyat jelata itu ya wong wong kili dipinterin lah di sekolahin terus gitu. jangan diatasnamakan mulu yang bodoh jadi makin bodoh yang pintar ya makin kaya yang mereka yang pejabat makin super kaya kantong sendiri semua thank you mbak Ya, Pak Yudi. Siang, Bu. Siang, silahkan. Menurut saya sih yang paling parah itu Menteri Pertanian ya, sama Menteri Pendidikan. Kalau memang Menteri Keuangan sih udah ketahuan lah, dia lagi repot calon presiden gitu. Jadi, dapat alat benar ngurusin keuangan kita. Yang Menteri Pertanian itu mana kerjanya? Yang ada malah dia kampanye buat partainya. Sama juga Menteri Pendidikan waktu bikin aturan yang nggak nggak SD itu naik terus semuanya pusing bu semuanya nggak bener pasti ya, Pak Syahril Ya selamat sore Silakan Ya jadi seluruhnya itu terpusat kepada pemimpin yang pertama Itu presiden kita Bagaimana melihatnya perekonomian kita sekarang ini Dolar naik, harga minyak naik Halo Kak, selamat sore Ya silahkan Pak Lukas ah, kalau saya tuh nggak puas di bidang pertanian karena negara kita ini negara banyak sekali tanah yang bisa digarap tapi ternyata hasil pertanian kita tuh sangat kur jelek lah boleh dikatakan kurang sekali hasil buahnya aja pun kurang bagus padahal kita punya IPB yang bisa diandalkan tapi apa hubungannya antara IPB dengan pertanian kayaknya jauh-jauh sekali jadi perlu diperbaiki lah untuk Menteri Angkatan makasih Pak Yustus ya kalau saya lihat memang terutama inflasi banyak disebabkan oleh harga pangan yang eh, tidak bisa dikontrol ya ya bagaimana mau kontrol eh, Menteri Pertanian ya mungkin terlibat kasus Menteri Perdagangan nyapres ya jadi nggak konsen sudah dengan eh, pekerja mereka ya sebetulnya memang mereka uh, uh, menteri perdagangan itu lebih cocok jadi ini uh, bulu tangkis itu aja kan menang kan ya nggak usah jadi menteri perdagangan aja makasih Pak Wongso halo silakan Pak kalau menurut saya kementerian yang uh, menurut saya sangat tidak memuaskan yang pertama perdagangan yang kedua pertanian kenapa perdagangan mereka gampang sekali menghabiskan untuk impor tapi tidak mengcreate membuat negara kita menjadi penghasil tapi kita menjadi penikmat mengimpor. Jadi itu menguntungkan negara lain yang kedua pastinya pertanian lah ya negara kita negara agraris kayak keburuan tapi sekarang menjadi petani bukan menjadi pilihan hidup generasi muda kita harus beralih cara berpikirnya petani itulah harusnya gantungan hidup kita bagaimana petani di Indonesia baik diberi pelatihan yang cukup disubsidi harusnya oleh pemerintah bukan hanya BBM saya pikir subsidi petani petani itu harus disubsidi ini tantangan pemerintahan mendatang saya pikir kalau petani disubsidi, insya Allah kita tidak bermasalah. Terima kasih. Ya, Pak Wonto. Selamat sore. Silakan kalau saya ada sedikit berbeda pendapat dengan Bapak Barusan tadi. Kalau Menteri Perdagangan memang eh, finalnya dia di Tapi programnya paling gagal kita di Menteri Pertanian. Gitu. Jadi pertanian itu harus eh, satu ada program supaya kita bisa swasembada pangan. Kalau finalnya memang di perdagangan. Kalau kita barang nggak cukup ya mau nggak mau masih impor gitu Saya nggak membela tapi ini fakta gitu loh. Terima kasih. Selamat pagi Pak Anton. Iya pagi Mbak. Silakan. Ya kalau saya sih masalah hukum ya Jadi Indonesia ini sebenarnya atas satu negara itu yang paling penting sebenarnya penegakan hukum Ya kita lihat salah satunya Singapura lah ya Ya dulu masalah secara ekonomi belum ada ekonomi yang bagus Tapi karena hukumnya ditegakkan segala sesuatunya otomatis mengikuti gitu. Jadi kalau Indonesia saya lihat memang hukum udah bisa dibeli sama kayak Tuhan disobok gitu kan. Jadi tidak ada lagi gunanya apapun hancur sudah gitu loh. Jadi yang paling penting sebenarnya hukum. Kalau bicara ekonomi kita bisa ambil tenaga-tenaga ahli yang luar biasa entah warga negara asing atau apapun bisa gitu. Terima kasih. Selamat siang Pak Sam. Ya selamat siang. Ya, kalau kita bicara ketidakpuasa secara khusus ya, nah kita ini malu benar, ya kan? Negaranya subur, luas, negara agraris, tapi banyak mengimpor gitu. Impornya banyak, impor makanan, kedelai, ya. Banyak sekali yang diimpor. Makanya Departemen Pertanian akan dikerjakan selama 10 tahun terakhir. Tapi jangan salahkan menterinya aja, yang kita serahkan adalah penanggung jawab tertinggi nih ah, presiden dalam hal ini karena dia yang milih ya kan jadi top leader itu adalah yang bertanggung jawab semuanya ya kan kenapa di Amerika pemilihan presiden dianggap sangat penting acara yang sangat penting karena masa depan perubahan bangsa dan negara itu ada di tangan seorang presiden itu aja komentar dari saya baik terima kasih Pak Sam Pak Heri selamat siang Selamat siang, saya dari ketiga ketidakpuasan dari ekonomi Pak ya. -huh. Mm-hmm. Jadi selama ini saya, saya sendiri mengalami gitu, mengalami. Selama ini pemerintah ini kurang betul, kurang sangat kurang sekali untuk menunjang perekonomian supaya lebih maju. Sebenarnya ekonomi maju itu kan eh, kalau pemerintah betul-betul mau membangkitkan semangat usaha jangan cuma sekedar slogan selama ini yang saya perhatikan itu semangat berusaha dibangkitkan cuma mereka itu hanya batas iklan-iklan kalau saya perhatikan realisasinya sebenarnya nggak ada gitu. ini contohnya saya ngurus izin saja nggak nggak perlu pakai mengikuti gawira usaha ngurus izin saja itu makan waktu ber, bertahun-tahun untungnya saya masih punya bisnis yang lain itu. itu untuk menambah bisnis itu jadi bahkan malah nggak sudah tiga tahun saya mesti harus menggaji seorang apoteker, desainer pabrik. Tapi sudah tiga tahun itu izin pabrik nggak keluar, malah penggantian kedirian ganti lagi per, apa itu, ganti lagi eh, eh, peraturan peraturannya. Akhirnya mengulang dari nol lagi. Jadi bertahun-tahun atau hampir dua tiga tahun setengah itu nggak selesai. Jadi menurut saya itu kalau ekonomi menjadi supaya tambah maju, pemerintah itu harus betul-betul serius membesarkan minimal bisa menjadikan eh, Indonesia ini membangkitkan semangat usaha minimal 2% aja tumbuh usahanya Indonesia pasti akan maju, ekonominya akan bangkit. Gitu. Tapi kalau selalu dipersulit atau susah atau ngurusnya itu lama sekali, bagaimana mau pengusaha-pengusaha bangkit gitu loh. Sementara kita pengen mengambil investor-investor asing masuk di Indonesia tapi investor sendiri tidak pernah dirawat untuk apa Sebenarnya tidak pernah dikembangkan sehingga ekonomi akan terpuruk terusan terima kasih Pak Agus Halo Pak Agus Iya silakan Pak Agus komentarnya Oh saya tidak kuat di bidang penegakan hukum karena faktanya uh, Agus, uh, eh, pelaku pelakunya itu justru dari orang hukum sendiri Gitu. Tapi saya juga nggak yakin bahwa di pemerintahnya akan datang juga akan uh, cepat selesai masalah ini. Mungkin butuh waktu yang lama melihat karakter orang-orang Indonesia itu. Terima kasih. Oke, okay. Pak Bangun. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak silakan. Waduh, sini saya yang paling uh, kecewa dengan yang dulu sering ngasih opini ini di radio ini tuh. Menteri Keuangan tuh, tuh rupiah kom kayak nggak ada yang kerja dia bikin opini-opini yang aneh-aneh lagi tuh ya bukan hanya misalkan penegakan hukum tapi sekarang kalau ekonomi begini ya bagaimana terima kasih baik Pak Gilbert iya karena um, kita lihat keadaan ekonomi sudah demikian hancur ya tapi juga tidak bisa disalahkan ke bekas menteri keuangan itu ya sekarang udah jadi gubernur BI memang keadaannya sudah hancur keadaannya sebelum dia masuk pun memang keadaannya sudah nggak bagus seperti itu dan juga ini perlu jajak pecah-pecah harus ditambah satu lagi departemen agama itu 90 persen saya rasa itu kalau jajak pendapatnya kalau di dipuling gitu ya karena di situ biangnya korupsi itu ya kan sekarang sudah agak sedikit benar karena dirjen untuk hajinya kan diganti dengan Pak Anggito Abimanyu Nah itu agak mendingan dikit Kalau sebelumnya itu paling terkorup gitu kan Nah, jadi kalau saya tambahin lagi ya Departemen Agama Oke okay. Gitu makasih Baik, dan demikianlah bisnis Opinion Saya Kiki Wijaya